Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina Walhamdulillahi wassalamu Thank you. syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin kita pada pagi hari ini masih dikendaki untuk melaksanakan sholat takbir mujahadah dan mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga sanjungan selamat dan salam Terlimpah ruah dan keharibaan keanjungan kita akhir zaman ini ini banyaknya fitnah yang merajalela di tengah-tengah kita tanda-tanda hari kiamat diantaranya fitnah merajalela sesama umat Islam saling merasa benar merasa aku yang paling suci ini tanda-tanda fitnah yang demikian ini menunjukkan dunia ini akan habis usianya oleh karena itu ya mari sama dulu hadirin masyarakat kita berani hati kita dengan menjaga dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar menjaga sekali saja ya baik sudah baik itu tapi belum sungguh yang sungguh-sungguh Dohir batin ada maksudnya. Kalau lahirnya duduk, ya batinnya itu anteng maksudnya gitu. Kalau kita kan tidak kan, lahirnya duduk, kepala menunduk, tapi hatinya kan berontak terus ingin ya. lepas, ingin ya, lepas, ingin ya, lari. Bahkan ada yang lari ke sana kemari. Ini belum sungguh-sungguh. Nah, kalau yang sungguh-sungguh mestinya bersama dengan wiridan dengan mujadah hati ini senantiasa merasa kecil di hadapan Allah pemujadah itu kan ngadep Gusti Allah menghadirkan astidor kita baca selawat Rasul hadir Nanti ini yang sungguh-sungguh hati ya dilatih dilatih Rasulullah hadir di hadapannya dilatih kita di hadapan yang maha suci sedangkan ya maaf diri kita sangat kotor sekali. Ini harus dilakukan. Kalau bisa begitu, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya nah, dalam ini tegas Allah mengatakan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, duduklah ini tak jangan sungguh sungguh bukan lahirnya yang ada di gedung ini tapi ya batinnya bersungguh-sungguh bibirnya Allah maya waktu biasa ya saya biasa, tapi bukan hanya lesannya tapi hatinya juga ini Allah jauh waladina jahatu bina lanah diannahum subulana al-angkabut jadi Allah jawab walladzina jahadu ini golongan ini wong-wong mau berjuang. Orang yang mau bermujahadah sungguh-sungguh kepada Allah mau lahir itu tapi hatinya Allah jauh sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka kayak panjang ngono Allah jauh sungguh kata sungguh berarti teman-teman aku ati duduno dalam dalanku tak keiti tuduh tak duduno dalane tindaku tak duduno dalam sukses tak duduno dalane pangapuraku tak duduno dalam rahmatku waladina jahadu fina lanah yannahum subulana jadi jihad, bermujahadah, ya. ini artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, tetap nolilah-lilah, dilatih terus. Bersungguh-sungguh ingin hidayahnya. Istilah yang dalam wakidiyah, ini yang terkenal, bersungguh-sungguh itu mujahadah. Karena mujahadah yang didaukan oleh Imam Ghazali hadirin wal hadirat ini yang umumnya pengamal waktu dia kurang mendalami sehingga menjaga dianggap tolak balak harus mari selesai bukan begitu. Sehingga Imam Ghazali tegas mengatakan sehubungan dengan ayat walladzina jahadu fina nahdiyannahum subulana Imam Ghazali mengatakan al itu miftahul hidayah la miftah halaha siwaha dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi wong sing mujada tapi ya maaf mujada gak cukup bisa. Jadi merangi sungguh-sungguh harus ditingkatkan. Ini adalah kuncinya untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Kuncinya no sholat, ini mujada. Kuncinya menerapkan Al-Quran, ini mujada kuncinya menetapkan adab atau kromo ini jaga karena itu lama takhalala siwahala sebab orang-orang kunci mana untuk menoleh hidayah itu melainkan dengan menjaga maka dari itu dengan ibadah-ibadah yang selain kita lakukan yang kita lakukan selain menjaga ini ada tujuannya Sampai wong ngawulo ngono tujuannya. Tujuannya orang ibadah hanya satu. Lila Mengkerang Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu tujuan ibadah. Lah kita ada pun di hadirin Apa mujahadah lewat semua wong cetek iku mesti wanan gubernur cedek karo gubernur cedek depan mesti gak wani jangan ya gak wani pamer wah saya pangkat pak gubernur gak berani dia saya ini punya usaha saya ini kaya ya gak berani saya sudah baik rawan cedek depan gak wani itu di hadapan orang bisa begitu ya pemanah di hadapan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kita gimana? sholat kita, ibadah kita kalau kalau jenengan ibadah apa ya wis kumpul, ngono apa turun apa ya malah merasa aku wis ahli ibadah aku wis haji seperti saya haji aku wis haji kok aku wis mujahadah saya sudah meningkat apa begitu apa ya nunduk itu yang paling penting mau tunduk di hadapan Allah ya akhirnya tidak berkutik buat apa yang merasa kecil ini membaca Al-Quran yang merasa butuh hidayah bukan hanya sekedar pahalanya nah, kita akan boleh pahalanya tidak mau padahal pahala itu kalau tidak diterima ya ditolak juga gitu aja nah salah satu diterima ya itu bila ya ini Konjungnya harus dijaga hati-hati. Hadirin wal hadirat, mari kita koreksi sedalam-dalamnya. Selama ini kita di dalam dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah ini sudah jatuh bangun. Saat ada di gedung ini, saat di tempat yang baik, kita menahan datang. Kita sadari kalau kita salah. Kita sadari kalau kita seorang hamba yang tunduk. Ini di dalam gedung. Tapi hadirin wal hadirat, gimana orang itu di gedung ini gimana? dan lebih gedung kalau oh, aku tobat, aku kapok. Ini kita saat jaga bersama-sama sholat sudah tidak saya lakukan perbuatan itu ya Tuhan ya Allah itu yang berbeda -beda. tapi kalau di luar bagaimana saat wajah bersama saya jago lesan ya Tuhan ya Allah saya tidak akan gunung uang enggak nyalakan orang lain saya koreksi diri masing-masing tapi lagi tentu bagaimana ibu dulu? Masih suka gundem kancane? Masih suka nyalakan orang lain? Hadirin hadirin. Maka jangan jadikan gedung ini kudanya orang lain. Hadirin hadirin. Maaf, maaf. Gedung ini dibangun susah payah. Jenengan dengan rela hati meneteskan keringat. Ada yang mengembus ke sana kemari minta penampungan jangan sampai gedung ini sudah masuk jadi gudangnya apa? di sini nangis di luar tertawa maksudnya malam maksiat ya ini kita sadar begitu pula masjid-masjid yang dibangun di dunia di dalam masuk masjid koyok-koyok api koyok-koyok suci di saya tapi di luar kita lakukan hal-hal yang tercela. Mengapa bisa begitu? Karena kurang hidayah. Tidak mendapat hidayah. Solusinya mujahadah. Al-mujahadah pilih miftahul hidayah. Jalan keluar hanya mujahadah. Ya Alhamdulillah mujahadah paling gampang selawat orang dia. Sehingga apa mujahadah yang kami biar selawat. Ojo cukup setengah jam tok, ojo cukup. Tinggalkan. Kalau kita nonton TV nganti sikil kemeng tidak pernah kesulo, tapi mujadah sedikit aja kita sangat payah harus balance, balance, artinya seimbang. Hadirin, ingatlah ya. munafik itu harus sumur munafik. Kalau kita mau koreksi diri kita ini munafik. Tiap hari fafiru ilawah fafiru lari Larilah kalian, larilah kembali kepada melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Marilah. Kalau pada dunia seperti ini, adik-adikku, hadirin, saya memberi kesimpulan. Jadi kalau zaman Rasul ini sebenarnya dari itu adalah air mata. Ini kesimpulan saya. Jadi sejarah yang jahat adalah tangisan. Kalau kita belum bisa nangisi kesalahan kita, dosa kita berarti kita mungkin belum menjaga. Hanya lesannya membaca selawat dia, tapi belum menjaga selawat dia. Tapi kita sudah sulit untuk nangis. Karena hati kita sudah dikelilingi nafsu yang gelap gulita, yang sangat menjerumuskan kita milik jemaah Iman ini gak tahu kerasa kalau kita ini sudah dikumpulin nafsu gak tahu kerasa Rune kerasa itu lewat Israel teko tadi Lewat Israel teko Anasu nyamun waktu idamatu intabahu Ini dalam alam Jadi kita-kita hidup ini seperti orang tidur sabra ya gerak ya kaya ya pinter ya alim ya haji tapi gak ada kakek-kakek jadi wong tuane iku masih di jero di pinggire kono ciloko kono bahaya dia tidak pernah tahu kalau ada bahaya karena tidur dan nah, gitu dah di jerunya omah no rampok membawa senjata api dia tenang mengapa karena dia tidur gak kita ini yang tidak tahu kalau di sekeliling kita ini bahaya gak ada. Sirik kepada orang bahaya gak ada. Kalau kalau gak apa-apa. Kita bohong oleh sana kita ngerasain itu bahaya kan ini. Tapi kita tidak ngerti kalau oleh gak apa-apa. Bahkan kita melakukan perbuatan, ya maaf kan ini maksiat gak ada kalau itu bahaya gak ada. Itu betul kita tidur. Jadi rame-rame ada pembunuhan kita tidak tahu karena tidur. Anda tahu dia lari itu. Sekeliling kita ada macam harimau mau menerkam. Tapi dia kok tenang tapi diterkam harimau. Karena dia tidur, dia tidak tahu. Tapi jangan tanya. Wa udamatu intabahu. Kalau itu dia tahu, dia tahu. Tahu dulu rentang roh sekelilingnya ada macan yang ya, ya, ya, siap ingin menerkam kita. Nasi sudah menjadi bubur. Kita bawa bawa Kita seakan-akan aman, seakan-akan selamat, seakan-akan sudah bagus, tidak apa-apa Ingat di sekeliling kita bahaya. kalau kita tidak cepat bangun sebelum mati istilah bahwa gak cepat-cepat sadar fafulillah sebelum kita mati kita akan mengalami ketut sing salah salah ini pada kali ini ono uang nek ketemu wong tuane manja ada itu murang-murang tak kalau sepeda motor orang tuanya dimarahin ini masih tidur kan Rone lek ibuke mati baru tahu itu Ibu mati bapak mati dia hidup sebatang kara gak duwe keterampilan kan alon itu golek penggawean seorang uripe berat itu baru ini, ngomong-ngomong iya saya dulu ada orang tua kalau butuh aku minta. Kalau ingin saya minta. Tapi kalau sudah mati baru tahu. Apotek ditunggu orang tua, ambil apotek eh, apa? Abote lagi ditinggal orang tuanya. Ini aja. Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak tahu. Lewat alam maksar ditinggalkan dengan baik. Itu baru orang atau di dunia ini kita ditinggal bayar, diingati Rasul zaman. diingati gak direken, kita baru tahu nanti. Direken direken kaya kaya gak apa-apa. Padahal kita sukul adab terus-terusan hadirin wa hadirat. Sudahlah. Situasi yang demikian kita lari kemana? Hanya satu mujahadah addu'a'u silahul jadi atau yang dulu ini adalah senjatanya orang saat orang mukmin mengalami ke maaf mengalami kesehatan hanya menjaga ketika kemana-mana kok gak ada menjaga berarti kembali kita perang tanpa menjaga tapi ya itu tadi menjaga adabnya yang perlu dilatih terutama kondisi batin Ojo mung lahir untuk mengsuci di diudoni baju bersih tapi hatinya kotor tidak tidak boleh jadi harus ada agamnya batinnya lah adab sing paling gampang sing paling awal itu kudu mongso lek kula jeng elek. Lah elek padahal itu timbul khusyuk. Tadi bulan jenengan akan timbul hanya kepada Allah. Terus mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya marilah. Hadirin hadirin kita sekedar nggak ada iya, yang mari nyokot babon tapi kita manusia gak ono asu nyakiti doa ya, orang, orang orang iki ora ono nyakiti doa ya, tidak ada tapi kita manusia diberi akal hadir Lelek macan lah, gak yang nyakiti bule, gak pengen nyakiti bapak ya, babon. Tapi mengapa di akhir-akhir ini anak-anak kita kita mati-mati? Omong sa, omong sikap sa, sikap kok selalu menyakiti ibumu dan bapakmu. Ing moko ridani Gusti Allah orang yang jerine bapakmu, orang yang ridani ibu yang bapak keloro. Mari, mari, mari. Lek macan gak duwe akal hadirin, lek ngono pantes. Tapi lah kula jenengan sebagai manusia bagaimana? Makanya kita ini tidak bisa sadar pada Allah sendiri. Kita seperti binatang-binatang itu, tapi tidak pernah menyadari. Sudahlah, mumpung turun kulo panjenengan giring karo Gusti Allah rupa-rupa sing kaya macan kaya asu digowo tangan neraka kalau Gusti Allah. Ayo mumpung ada kesempatan kita merasa dosa. Kesempatan tobat kalau merasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bayangno keluargamu ibu bapak dengan semua. Kula ingat dikala ibu saya wafat ada air mata menetes di sudut matanya. Apa arti air mata itu aku tidak tahu air mata sayang pada anak apa air mata kau ku tinggal dan hati-hati apa begitu saya tidak tahu lagi yang jelas kita punya ibu kita punya ayah itu yang membuat kita berhasil sukses adalah dia ibu bapakmu padahal rindu Gusti Allah tolong dicapkan ridhona Allah Muni jahat iku ono ribane orang tua tua Hadir hadir. Mari. Kita tidak pernah menyadari itu. Kita dalam keadaan bahaya tapi gak ngerti. Karena betul Ayo bangun. Hati kita tangis. Sopo ngerti bangun kita bisa menyelamatkan diri kita. Ya, mari kirim dungo pada ibu bapak kita yang sekarang tinggal batu nisannya yang sekarang sudah membujur kaku kita tidak tahu nasibnya ibu bapak kita selamat tinggal bapak selamat tinggal ibu tapi kita tidak tahu Ibuku, bapakku berjalan kemana anak-anak? Kalau berjalan ke surga mungkin mendingan Alhamdulillah. Tapi kalau berjalan ke neraka kamu cari di mana nanti di alam asal? Mari kita fatihah. Siapa tahu ini merupakan bentuk bakti kita kepada orang tua sehingga ekonomi sing seret gara-gara tahu nyakiti wong tua gara-gara ngaji dan diri oleh Allah gara-gara apes usaha ke sana kemari mungkin di sono ganjalan mana dari wong tua belum jenengan ojo salah lingkunganmu ojo salah wong tua, salah dirimu sendiri Ulan jangan kok nganti yang ini hari itu mungkin kula jenengan sing dari ibu bapak Mari mohon ampunan Al-Fatihah Ya Syafi al-Qulti Salat wassalam Halaika nurul bihati al-anam anam wa aslahu wa rufa wa karibi Fakut dalam suabata wa rubini وليس لي سيدي سواك فإن رضاك بشخصنيك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأمان وأسلام ومخاوتي فقد ضللت أبدا ورفقي وليس لي سيدي سواك فإن رضاك بشخصنيك Ya syafi'al qalbi salatu wassalam Alaika nurul qalbi hadiyal anak Wa aswahu يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله musilatul hajar ya ayuha wa alaika rafihi wa bihi ya sayyidina musilatul ya ayuha wa alaika rafihi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa Allah. Kanggo tebus dosa kan kita bisa Allah. Sesuai dengan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken Ibnu Abi Asim saking sahabat Anas bin Malik Rasulullah Nabi Dawud kanggone umat ing akhir zaman sing akeh dosane sing apes krana kakan wani karo wong tuane sing uripe gak enak krana kakan dosa salah isi ono alat kanggo pencuci lan alat kanggo nebus Allah fa inna sholata alayya kafaratun lakum wa zakatu wa man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asrum iki penegur dan yang jadi lanyaki maupun selawat Kalau urusannya kanjeng Nabi Selawat itu dibentuk tujunakan Karo yang tuanya Kesitu Wah aku tak mujadah Mujadah ibu bapakku mongko selawat sing diwaca marang kanjeng Nabi iku sak temene bacaan selawat marang kanjeng Nabi iku iso menjadi penebus dosa lan iso dadi pembersih bagi kula jenengan sing kakang salah lan pun, bahkan saking murane selawat kalian Gusti Allah wa man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyara lan sapa wong maca selawat kemisah marang aku dari Nabi monggo Gusti Allah maca selawat memberi selawat kepadanya sing ahli maca 10 kali Mulane kula jenengan dituntun mujadai e mujadai wong tuane, mujadai wong sing pernah kita lakukan kesalahan dan dosa terhadapnya. Sebab maca selawat itu minangka kafarat lahum wa zakatun. Jadi merupakan penebus dosa. Jadi lek dengan kepingin wong tuane dosane ditebus karo Gusti Allah. Niki lek nurut dawuh rawahu Abu Asim an anak bin Malik wacah salat wong tua mesti alam kubur. Baca salat. Ini pernah terjadi. Kejadian ini bukan kejadian goroan. Ini nyata. Kejadian yang lima temenmu sebelum dibangun, bangil, di jadi tanyakan pada yang bersangkutan tidak percaya. Suatu saat ono uang mati duwe anak siji. Ya banyak cuma sing ono siji. Akhirnya dia tuh bapaknya mati tuh nang kuburan sebetulnya diwacakkan surat yasin seperti hanya kita kalau itu baca di kurang lebih baru mulai belum dino anak itu mimpi mimpi itu ditekani dari bapak akhirnya mantul lupa jenengan kan wis anak itu nangis ketemu bapak lah. biasanya ketemu bapak eh ketemu wong tuane kan seneng ya rindu gak tau ketemu iku ketemu malah nangis apa kok nangis sebab wong tuan iku nemani anak itu nemoni itu Wong tua niku ndase rupa ndas macam tapi. Tulungan aku nak tulungan. Tapi nemoni anak sing soleh, sing bagus wau, sing no surat yasin anak di kuburan oleh telung dino, iku wajahe rupa madang. Anak itu nangis, ya apa aku bisa nolong dengan Bagaimana saya akan menolong kau wahai Bapak? Kalau dalam akhirnya ketemu nusau bapak Ibu Samsul, Mas Samsul, Pak Ali. Akhirnya kali Pak Ali waktu itu ngomong wan kali kalau di kongkong wacana ya sayyid ya Rasulullah di kuburan bapakmu ping sewu. Niku kalau tidak salah ya. Pak Ali mati ngoten. Ini Pak Ali kasih urip bapak Mas Samsul. Akhirnya disebut wajah. untuk di kuburan bapak itu menemani dalam bentuk sedang macam macam akhirnya mojok fatihah pada Rasulullah terus mojok ya sayyidi ya Rasulullah dengan harapan ya Rasul elek-elek kula elek-elek masyarakat elek-elek bapak kula rupa pun itu adalah umat panjenengan panjenengan syafaat ya Rasulullah panjenengan tolong ya Rasul Mojo ya sayyidi ya Rasulullah kurang lebih saya kalau tidak salah Bareng malam maca ping ngono rong dina telung dina pas nampa pitung dinane ditemoni maneh. Bareng nemoni anak itu mang seneng banget. Karena wong tuane itu nemoni mang dalam keadaan maaf wajah berubah kaya menungso biasa. Bahkan bersinar bersinar Malah ngucap matur suwun. Ngucap terima kasih aku kowe tolong kowe jaluk nusantara. Ini kejadian ini nyata. Ini berarti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan solu alaiya fa inna sholata alaiya kafaratul lakum wajaka. Jadi benar. Lek selawat itu sangat nebus dosa tadi. Wahai saudara saudara anakku Lekku termasuk dadi anak anak karo wong tuane wani iku gak sadar dosamu akeh kok sesuk guyu kelakuan maksiatmu akeh gak iso berubah Solawat jalan satu-satunya yang mampu sebagai penebus dosa dan bersih hatimu sehingga kau menjadi orang yang baik. Malah tidak tinggal itu saja. Kenapa orang? Siapa bilang gedung ini diciptakan? Gedung ini dibuat. Ini kaguman baik orang-orang yang begitu dosa seperti saya. Kalau kau jangan kita dosa, welek gak isi apa, isi dorong banyak berubah. Sering lebih gedung ini, silo ngaku pun di Allah. Nangisnya mengurusan pun Allah. Gedung ini dicipta sebagai rumahnya mu'alif salawat wa untuk menemui jenengan kabeh dan kesulitan untuk ujah daun karena akan merasakan kegembiraan di dalamnya karena kita sepakat membangun dengan tulus melaksanakan perintah untuk dunia ya wes monggo hadirin kami juga payah sampai dia pekerja malam minggu ada hujan non stop sampai malam sebentar lagi saya harus pergi ke Jember melaksanakan tugas pengajian Triwulan di sana. Ya, mari kita tobat bareng-bareng. Kita tutup dengan mujadah. Lek gak iso nangis, gak usah nangis. Karena tangisan itu adalah hidayah. Sini iso nangis. Untung sampai ada Karena air mata yang tumpah di dunia ini dibandingkan dengan dunia seisinya ora ono apa-apa malih neraka sing koyo mlebuane ditutup dunia saiki kobro gak iso padam neraka ditutup karo langit jagat digawe nutup neraka pecah kobo lilo lalah tapi mereka bersiram dengan air mata tajam tidak ada hadirin tidak. itu bagaimana akhirat neraka itu adalah panas naru kering panas berarti api dan panas ono neraka itu iso manis ayam ya api api ini panas mongso mongso rumongso rumongso karena ada mati hadirat tapi mulai senang sekali ya. Jadi air mata bisa memadamkan api neraka di akhirat. Begitu pula air mata itu memadamkan no api neraka selalu dijobo kulo sampean. Api senantiasa panas, iri hati, dengki, hasut, emosi, ingin ini gak dituruti ngamuk uang tuan itu pun marah dengan air mata nggak bisa padam. Cuma sayang, air mata kita tumpahkan dengan sia-sia hadirin. Gusti Allah gawe air mata itu bukan untuk disia-siakan, tapi untuk menyelamatkan kita. Kalau kita susah nangis, berarti air matamu tidak manfaat. Dua barang hilang nangis, tangisanmu tidak manfaat ada kesalahan, kesulitan, gak iso nangis. Ya ini namanya air mata yang tidak nampak. Ini bahasa nuntut pengganti Allah. Sama dituntut juga dituntut. Kalau ada masalah nangis gitu tapi sayang. Kulo butuh pahma, butuh tanggul, bukan bukan tangguh tobat, tapi tangguh getuni tak boleh panjenengan betul, Sehingga kulo butuh kali panjenengan. Banyu moto kula dibantu protes wani dengan Gusti Allah. Nika mata kita bisa nangis. Dia mengalami kesulitan, dia itu waktu kalau banyu moto, ngedung kula kalau ini air mata. Tapi kalau air mata itu dimanfaatkan, merasa dosa, merasa jelek, terus nangis, dia akan sakit di hadapan Allah. Akan terjadi pembelaan mati-matian. Sehingga dalam riwayat didawuhkan ada seorang remaja di eret eret, di eret eret kalau malaikat nang roko dia tobat tobat nyebut-nyebut asmani Allah nyebut-nyebut tapi ditolak geret terus bareng wis ana gampang neraka akhirnya bani moto bani meripat ada siji bunga mata dipetik niku metu ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan jenengan pernah dawuh layak tegulun naro membatat min khasyatillah. Tidak akan dimasukkan neraka siapapun orang yang pernah nangis kepada dia Allah karena takut dan dendam. Lah kalau dulu nyata pernahkah seorang remaja ini suatu saat dia menangis dia potong mata sedih-sedih dia gantung mongso elek sehingga bulu mata ini putus nemplek lembut lipat putus karena banyaknya air yang mengalir. Ya kulo ini babi sakti, lek bocah niku tau nangis untuk ing alam Walaupun dosanya banyak. Mongko dengan bawah sang sak panjenengan kula bolani wong sing di moto iku. Akhire banyu moto itu atau bulu mata kalau dihadapkan di hadapan Allah. Di situ dia mengatakan, aku tidak terima kalau si remaja itu kau masukkan neraka karena aku pernah basah dengan air mata air matanya ini fungsinya air mata monggo kita sudah berapa kali menangis muka-muka tangisan kita bisa manfaat kita sudah berapa kali kita mendapatkan air mata ya maaf moga moga air mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala mari hadirin khususnya adik-adikku Mari mohon petunjuk. Muka-muka kita disulung hari Gusti Allah. Disafati oleh Rasulullah saw. sehingga kita benar-benar hidup ini tidak sia-sia. Hidup ini tidak hanya untuk dunia, karena dunia ini adalah fata morgana, hanya tipuan belaka. Berapa orang tertipu dengan dunia sehingga dia hancur, hancur selama-lamanya monggo hadirin al-fatihah ekonominya, kesehatannya, lebih-lebih imannya, imannya, iman, imannya. Terutama orang tua dengan sing sambang tulus sebagai andil dalam perjuangan. Kalau kita tahu, yakin arwahnya datang berbondong-bondong sama tetangganya siji-siji oh anakku seingat aku oh cucuku seingat aku terima kasih muka-muka aku panjang umur ini hari kita akan melakukan tua jangan ambil diri ibu bapak keluarga pengusaha-pengusaha yang ambil ini muka-muka berapa kata-kata sehingga beliau mampu untuk berjuang sebagai di bidang ekonomi. Mari kita doakan bersama. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahadu Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi asati ma'lumatillahi wa wa amdati Allahumma ya wasitu ya ya wasitu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi wa qidati Allahumma ya wasit ya asad ya wasit ya jawad Salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Fi kulli lamkati wa nafasi biadati ma'lumatillahi wa kuidatihi wa abdati Allahumma kama anta ahluh Salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهل نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في بسد بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نفسع ولا نتفرق ولا نسكن إلا بها وترزقنا tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa kitabika برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأسراه ثوابه فقد لم أبدا ربي وليس لي سيدي سواك فإن رد قدوس السنة يا شافع يا شافع السماء عليك نور الخلق هدينا وأسلاه ورث وبرك فقد ولدت وبك ونبني وليس لي وكفيك سواك وعند ربك بك السنن يا شافع يا شافع السماء عليك نور الخلق هدينا وعسى أن يخرج يمدي فقد وجه قدر به وليس لي زيد سواه فإن ارتبت سكنك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام عليك ربي بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنك موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام عليك ربي بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام عليك ربي بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مزايا صلاة صلاة صلاة بدايتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك Sholat wa salat Allah to be by Tunti, Khutbiyati wa Zaiti wa Ummati, Ashabiya al-Khulki Habibullah, Sholatuhu alayka ma salamu, Lola fasalat wa Zaitati, Khutbiyati wa Zaiti wa Ummati, Ya Sayyidi ya Rasulullah, يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد جابر الأمامي والآل وجعل لنا ومسلمين في الواحد الواقفية رب العالمين يا ربنا اغفر يا شريك وادنا قريبا بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمامي والآل واجعل لنا ومسلمين في بن رب العالمين يا ربنا اغفر يا كريم دعوتنا قرب بيننا يا رب يا ربنا اللهم صل على محمد النبي الأمين والآل واجعل لنا ومسلمين في بن رب العالمين يا ربنا اغفر يا كريم دعوتنا قرب بيننا اللهم بارك فيما خلقت وبالبرك يا الله وبيد المجاهد يا الله اللهم بارك فيما خلقت وبالبرك يا الله وبيد المجاهد يا الله اللهم بارك فيما خلقت وبالبرك يا الله وبيد المجاهد يا الله اللهم بارك فيما خلقت وبالبرك يا الله وبعد الوجود اللهم بارك فيما خلقت وبالبلد وبعد الوجود اللهم بارك فيما خلقت وبالبلد وبعد الوجود اللهم بارك فيما خلقت وبالبلد يا الله وبعد الوجود يا الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة رسالة الزمان وأعوانه وسائر أولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة رسالة الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات رشد الزمن وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه بارك جميع العالمين نداءنا هذا وجل فيه تأثيرا بليغا بارك جميع العالمين نداءنا هذا وجل فيه تأثيرا بليغا بارك جميع العالمين نداءنا هذا وجل فيه تأثيرا بليغا فإنك لكل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك لكل شيء قدير وبالإجابة جدير وإنك لكل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة dan sang kejaga segala kekurangan kulungun aku kemana abad selamat berjuang nanti kita ketemu tanggal 6 Mei yaitu kita ngaji bersama dua minggu sekali teman-teman konsep konco sudah yang kenal atau dari dulu diajak karena insya Allah tempat ini sangat barokah sekali yang mengalami masalah ከማድረግ በታች